penolakan terhadap hadis ijma ulama Al-Imam Ibn Hazm di kitabnya Al-Ihkam fi Usulil Ahkam menjelaskan kufurnya orang yang mengingkari kehujahan hadis secara mutlak. Nggak mau pakai hadis, cukup pakai Quran. Bahkan ini pakai Injil bukan pakai Quran memakai Injil tapi bukan pakai Quran. Kalau dulu ada mazhab Quraniyun, mereka menamakan diri mereka Quraniyin. Orang-orang yang hanya berpegang dengan Quran saja. Ini Injiliun iya, iya. orang-orang yang berpegang dengan Injil Ustaz, bagaimanakah hadis menarik seseorang dalam sab ke belakang derajatnya lalu orang masbuk salat munfarid salat di belakangnya secara berjamaah. Susunan kata-katanya semrawut ini. Ustaz bagaimana derajat hadis tentang seseorang yang menjadi masbuk dan sab telah penuh. Sab pertama, lalu dia dia di sab kedua. Lalu dia tarik orang. Sah apa tidak? Jawabannya tidak ada satupun yang sah. Berkisar di antara dhaif dan sangat dhaif kalau demikian berarti tidak ada hukum. Hukumnya kembali pada hukum asal yaitu membuat sab kedua. Walaupun hanya sendirian di belakang imam. Ini jawaban ringkas. Mohon dijelaskan hadis itu disebut mutawatir minimal harus diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat. Ini pembicaraan ulumul hadis. Ya. Ustaz tolong sebutkan urutan derajat hadis dan mana yang bisa dijadikan dasar keyakinan ibadah. apa yang dimaksud oleh penanya derajat hadis mutawatir kemudian hadis sahih hadis hasan dapat dijadikan hadis-hadis yang sah yang sabit menurut pemeriksaan ahlinya lihat saya selalu menurut pemeriksaan diperiksa oleh ahlinya dan berjalan sesuai dengan kawaid kawaidul hadithiyah kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu hadis itu hadis sah selain hadis yang sah adalah hadis daif dengan berbagai macam tingkatannya tidak bisa dijadikan dasar untuk apapun juga di dalam Islam. uh, apakah ada hadis atau ada dalilnya tentang Isra dan Mi'raj, Maulid Nabi Nisfu Syaban dan Nuzul Quran enggak ada. Ma'ruf kalau gitu enggak ada. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah peringatan. Apakah hadisnya eh, uh, sahih atau daif atau mampu bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Kalau dengan lapas al-jannatu tahta aqdamil ummahat dengan lapas seperti itu yang daif. Saya jelaskan ini dengan terperinci sekali di kitab saya hadis-hadis daif dan mampu jilid yang kedua belum terbit. <laughs> Tapi itu terperinci baik Dengan lafaz seperti Yang sahih Dengan lafaz lain yakni seseorang datang bermusyawarah kepada Nabi SAW untuk pergi berperang. Lalu Nabi SAW bertanya, apakah ibumu masih hidup? Iya, masih falzamha maka tetaplah bersama ibumu fa innal jannah tahta rijlaiha karena surga berada di bawah kedua kakinya lafaznya beda yang ma'ruf di tengah-tengah kaum muslimin al jannatu tahta aqdamil ummahat ini lafaz daif kedaifannya ya panjang lafaz yang sahih yang saya bacakan tadi seorang anak datang kepada Rasulullah SAW menemui Rasulullah akan ikut berperang karena perang itu dalam Islam ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Berbakti berbuat baik kepada ibu fardu ain. Maka Nabi SAW, apa orang tuamu masih hidup? Dia menjawab, ibuku masih hidup. Falzamha. Mulazamah dengannya tetap bersama ibumu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Fa innal jannah tahta rijlaiha. Karena surga berada di bawah kedua kaki ibu yakni berbuat baik kepada ibu melazimkan seseorang masuk jannah Jangan dipahami buat baik walaupun dia nggak sholat, nggak nar. Yakni mengerjakan ibadah setelah mengerjakan ibadah yang Allah perintah ya sholat ya taqwa. Falzamha fa innal jannah tahta rijlaya Kerana bila fasa seperti itu Sahih hadisnya yang itu Nah lihat di Yang beredar yang tidak sah lafaznya Yang tidak boleh kita ucapkan Karena itu lafaznya Setelah diperiksa bukan dari Nabi SAW Ada lafaz yang lain Yang lain Apa yang dimaksud dengan hadis kudsi Kursi Kursi atau kursi dia sebut <laughs> Hadis Qudsiun Bukan kursiun Kalau kursi ini kudsi adalah firman Allah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak termaktub di dalam Al Quran yang lafaznya disusun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menyebabkan hadis-hadis seperti larangan isbal dan sejenisnya terkesan disembunyikan? Enggak ada yang menyembunyikan, enggak tahu. Tidak tahu. Belum sampai tidak ada yang menyembunyikan. Orang tidak mau baca. Ini sudah diterjemahkan sejak puluhan tahun yang lalu. Lihat kitab Riyadus Salihin. Tahu kitab Riyadus Salihin? Diterjemahkan kapan? Kalau yang bertanya ini umur 30-an, maka dia belum lahir waktu diterjemahkan. sudah lama diterjemahkan ada di situ tidak belajar saya kira cukup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu warahmatullahi wabarakatuh